Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله an Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim rawahu muslim Hadirin sidang jamaah setia kajian Ramadan yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan berkah umurnya, sukses cita-citanya. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di sore ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Dengan untaian doa, Allahumma salli ala Muhammad Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Catat. Yang pertama istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Amrin. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an kal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kal kul amantu billah summastaqim. Rawah Muslim. Sahabat Abu Amr Sufyan bin Abdullah pernah mohon kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat dalam Islam. Berilah aku satu nasihat dalam Islam. Dari jawaban tersebut aku tidak perlu bertanya kepada yang lain. Mendengar yang demikian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakal kul amantu billah summastakim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian tetaplah lurus. rawa Muslim. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang mempunyai iman yang sehat dan benar. Dan senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpaduan antara iman yang sehat dan benar serta mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Understand? Bila istiqomah itu mengaliri akal pikiran, catat, menjadi akal pikiran yang cerdas membaca realitas. Bila istiqomah itu mengaliri hati, menjadi hati yang tercerahkan. Menjadi hati yang bersih. Manakala hati telah bersih, mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, perpaduan iman yang sehat dan benar dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. bahasa pojok kampungi ajek rutin konsisten insyaallah bila istiqomah mengaliri akal pikiran menjadi akal pikiran yang cerdas termasuk cerdas membaca tanda zaman cerdas membaca realitas, cerdas membaca situasi dan kondisi, bahkan cerdas membaca orang lain dan cerdas membaca peluang pasar. Muhammad Adam ala Muhammad. Ramadan Ramadan ngene iki sing laris sapa? Kurma apa? Es tekan Jangan sampai ada Pak Kaji belum buka kena darah tinggi, kamu tawari mercon. <laughs> tentu mas mercon apa? Kira-kira kaji ini sudah tuku apa ngamuk? Jadi kalau kamu jualan model begitu tidak laku, itu karena kamu tidak cerdas membaca peluang pasar. Bila istiqomah mengaliri hati, hati-hati sing bening. Sofin. Jernih. Manakala hati telah jernih, mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Akan ringan dan mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Untuk sholat jamaah, semangat. Ngaji semangat. Mutola'ah semangat. Muroja'ah semangat. Apa? Karena hatinya tercerahkan mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Seluruh yang hadir saya doakan hatinya tercerahkan. Bila istiqomah mengaliri harta kekayaan menjadi harta kekayaan yang penuh berkah. Akan mampu memberi nilai-nilai kemanfaatan baik bagi dirinya, keluarganya, tetangganya, dan masyarakat luas. Itu salah satu tanda harta yang barokah. Bila istiqomah mengaliri darah keturunan, menjadi darah keturunan yang soleh dan solihah. Orang bijak bersemboyan bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kualitas anak tidak jauh dari kualitas kedua orang tuanya. Supaya kajian Ramadan yang singkat ini kalian mendapat pencerahan, saya kasih contoh. Beliau Al-Arif Billah Al-Makfurlah. As-Sayyid Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmara bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Sunan Ampel menjadi orang besar. Karomuhu mustahar. Keramatnya tersohor di mana-mana. Bukan sekedar nasional, tapi sampai menembus dunia internasional. Itu tidak berangkat sendiri, karena di sana ada kekuatan doa, kekuatan munajat, kekuatan perjuangan kedua orang tuanya, di dalam mencetak anak yang soleh. Bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Barangkali ada santri yang akalnya sedikit cerdas, berpikirnya nakal. Bagaimana kalau buahnya digondol codot? Kan jauh dari pohonnya. Saya tidak melayani orang-orang yang nakal di dalam berpikir. Sebab saya berbicara serius, kualitas anak tidak jauh dari kualitas kedua orang tuanya. Beliau al aribillah Billah As-Sayyid Maulana Rahmat Rahmatullah adalah putra seorang ulama besar pada zamannya. Sayyid Ibrahim. Seorang yang alim, zahid, abid, dan kaya. Dermawan. Hartanya dihabiskan untuk kepentingan dakwah Islam lebih-lebih di daerah Pulau Jawa Belan Utara. Ini saya gambarkan sebuah pohon yang subur. Bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, Bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buahnya jatuh. Jadi Sayyid Ali Al-Murtado. Makamnya di Bedilan Gresik. Buahnya lagi jatuh dari Maulana Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel Buahnya lagi jatuh menjadi cucunya Raden Kosim Sunat Derajat Paciran Lamongan. Buahnya lagi cucunya menjadi sayyid Maulana Makdum Ibrahim bin Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmoro bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Sunan Bonang Tuban sebagai Sultanil Aulia fi biladil Jawa. Kalau di Irak ada Sultanil Aulia Asy Abdul Qadir Al Jilani. Di Mesir ada Sultanil Aulia Asy Sayyid Ahmad Badawi. Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. Sayyid Abil Hasan Asadili. As di tanah Jawa ada Sultanil Aulia As-Sayyid Maulana Maktum Ibrahim bin Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmara bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik. Sunan Bonang Tuban. Nanti yang bisa menghafalkan namanya Sunan Bonang, saya kasih surprise. Serius, yang bisa nirukan namanya Sunan Bonang ini saya kasih doorpress. Saya ulangi. As-Sayyid Maulana Magdum Ibrahim bin Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmara bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik. Sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apal saya, sampai sambung kepada Rasul apal. Tapi warung bukoh nanti kamu. Jadi umpama padi itu VUTW. Varietas unggul tahan warang. Bebetnya minum bebet unggul. Bibitnya bibit unggul, lingkungannya bagus, mendapat pendidikan bagus, teman-temannya bagus jadi wali daerah karena bibit unggul pendidikannya bagus lingkungannya bagus teman-temannya bagus sehingga menjadi wali besar pada zamannya understand Walaupun bibitnya unggul, pendidikannya tidak baik, lingkungannya tidak baik, teman-temannya tidak baik, sulit menjadi orang besar dan menjadi orang soleh. Karena di dunia ini tidak ada yang saling tidak mempengaruhi. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Wong api yosongko sangka pengarone konco, wong bejat lan rusak yosongko sangka pengarone konco. Jangan percaya ada orang besar, alim, tanpa guru. Jangan percaya ada orang alim sukses berangkat sendiri. Kalau udah, orang alim sukses perjuangannya menjadi orang besar, pasti di sana ada dukungan, sumbangan, bantuan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Mudah-mudahan seluruh yang hadir diberi rezeki oleh Allah punya sahabat-sahabat yang soleh. Punya lingkungan yang baik dan mendukung. Sehingga menjadi orang yang kokoh spiritual, mapan intelektual. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku, bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.